بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وأصله في الصحيحين لكن هذا السياق أجمع وأخطر أجمع وأخطر وفي لفظ للترمذي فلو أن أحدا مات فرحا lamata ahlul jannati walau anna ahadan mata hazanan lamata ahlun nar Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd Ikhwatil kiram rahimakumullah Kita di penghujung penyebutan dalil-dalil daripada hadis Nabi yang mulia sallallahu tentang Allah Subhanahu wa taala di atas pada pekan beberapa pekan yang silam kita menyebutkan ya kisah hari kiamat ketika telah masuk ahlu surga ke dalam surga telah masuk ahli neraka ke dalam neraka maka Allah Subhanahu wa taala berdirikan di antara surga dan neraka kematian dalam bentuk kambing yang disembelih setelah itu disembelihlah kematian tersebut dan dikatakan kepada ahli surga, ya wahai ahli surga, khuludun la maut. Kekallah kalian selama-lamanya abadi. Tak ada lagi namanya mati karena kematian telah disembelih. Maka mereka pun bergembira ya karena semua kenikmatan yang ada jangkanya tak nikmat ketika habis. Kenikmatan surga tiada jangka selama-lamanya dan dikatakan kepada penduduk neraka ya ahlan nari khuludun la maut wahai penduduk neraka kalian kekal dalamnya tak ada lagi yang namanya kematian maka mereka pun menjerit mereka menyesal mereka histeris karena segala macam penderitaan jika berakhir ya akan berubah penderitaan menjadi kenikmatan hidup di dunia ini senantiasa kita ya menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan, keletihan. Tapi setelah itu kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Maka segala macam penderitaan yang ada akhirnya bukanlah penderitaan yang hakiki. Ya. Penderitaan yang hakiki adalah penderitaan yang tak pernah berakhir. Itulah penderitaan di neraka jahanam ya dan billah. Kata beliau, ya hadis itu adalah hadis di Imam Tirmizi rahimahullah hasan sahih. Dan hadis ini sebagian daripada redaksinya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi redaksi ini redaksi yang paling sempurna. Ya, yang dalamnya terdapat hal-hal yang sangat ya membuat kita kejut dan takut. Wa fi lafdhin li-Tirmidzi dan dalam lafaz lainnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Falau anna ahadan mata farahan lamata ahlul jannah." Sekiranya ada orang yang mati karena senang ya maka akan matilah di surga walau anna ahadan mata huznan la mata ahlun nar andai kata ada orang yang mati disebabkan karena kesedihan maka niscaya akan matilah penduduk neraka subhanallah ya ini menunjukkan dahsyatnya kesedihan mereka kalau andai kata bisa mati mati mereka karena sedihnya mati tapi tak ada lagi kematian kalau andai kata ahli surga gembira yang begitu dahsyat, ya. Andai kata namanya di surga sana ada kematian, akan mati mereka karena gembira. Gembira yang bersangatan membahayakan. Sedih yang bersangatan juga membahayakan. Ya. Yang paling indah adalah yang pertengahan. Makanya dikatakan kalau saja ada kematian akan mati ahli surga karena gembira. Kalau ada kematian akan mati ahli neraka karena bersedih. Ya. Maka jangan terlampau bersedih dengan menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Ya, kesedihan bisa membinasakan seorang. Mematikan dirinya, membuat dirinya sakit, membuat stres. Ya, dan jangan pula terlampau bergembira dengan apa yang diperoleh dapatkan. Kata Allah, "Likai bima atakum." agar kalian jangan terlampau senang dengan apa yang kalian dapatkan. Wala ta'sau ala ma fatakum. Jangan pula terlampau bersedih dengan apa yang terluput dari kalian. Yang ideal adalah yang tengah-tengah. Jangan terlampau bergembira, jangan terlampau bersedih. Ya, hidup ini beginilah keadaannya. Ya, silih berganti nikmat dan penderitaan. Kalau dapat nikmat, jangan gembira kali. Kalau dapat ujian, jangan sedih kali. Naam. Wa al-Harits ibni Abi Usamah fi ibnu ibnu ibnu Abi Usamah fi musnadihi من حديث عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكره في السماء أن يخطأ أن يخطأ أن يخطأ أن يخطأ أبو بكر في الأرض ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رؤيا أصبت بعض وأخطأت بعض لوجهين حسبك Al-Harith ibn Abi, ibn Abi Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Ubadah bin Samit dari hadis Ubadah bin Nusay dari Abdurrahman bin Ghan ujungnya dari Muad bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna Allah la yakrahu fis samai an yukhatta Abu Bakr fil ardh sesungguhnya Allah yang di langit tak suka atau benci ketika Abu Bakar di bumi ini disalah-salahkan. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Allah tak rela Abu Bakar Siddiq itu disalah-salahkan. Apalagi dikafirkan, apalagi dikutuk. Ya. Tapi hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh ulama bermasalah sanadnya ada perawi yang majhul ya sebagian menyebutkan tak benar riwayat ini ya wala ta'arudha baina hadzal hadits wa baina qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits ru'ya dan tak ada sama sekali pertentangan antara perkataan Rasulullah bahwasanya Allah benci Abu Bakar itu disalahkan dengan perkataan Nabi ketika sahabat disuruh Nabi menceritakan mimpinya masing-masing. Maka Abu Bakar ketika itu diminta Rasulullah menafsirkan mimpi itu, mentakwilkan mimpi. Abu Bakar mentakwilkan mimpi sahabat tersebut. Kata Nabi, "Asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan." Apa yang kau takwilkan sebagian benar, sebagiannya keliru. Taklah bertentangan dengan hadis di atas karena dua perkara. Naam. Ahaduhuma anna Allah Subhanahu wa ta'ala يكره, يكره تخطئة غيره من أحد الأمة له لا تخ لا تخطئة لا تخطئة الرسول صلى الله عليه وسلم له في أمر ما فإن الحق والصواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا بخلاف غيره من الأمة فإنه إذا أخطأ الصديق إذا أخطأ الصديق الصديق فإنه إذا أخطأ الصديق رضي الله عنه لم يتحقق لم يتحقق أن الصواب معه بل ما ما تنازع الصديق الصديق ما تنازع الصديق وغيره في أمر ما إلا وكان الصواب مع الصديق مع الصديق رضي الله عنه kata beliau ana dua karena dua hal taklah dapat dikatakan hadis di atas bertentangan yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala yakrahu takhti'ata ghairihi min ahadil ummati lahu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci jika ada orang yang menyalah-nyalakan Abu Bakar daripada umat ini. La takhtiatar Rasul berbeda dengan nabi yang menyebutkan kesalahan Abu Bakar Siddiq. Karena nabi dengan wahyu. Ya. La takhti'atar rasulilahu fi amrin ma. Bukan Nabi yang mengingkari Abu Bakar Siddiq. Karena kata Nabi, ya tentunya Nabi bersamanya wahyu. Abu Bakar tidak memiliki wahyu. Ya, tapi apabila umat selain, yakni umat selain daripada Rasulullah SAW, mereka tak berhak menyalahkan Abu Bakar Siddiq. Fa innal haqqa was sawaba ma'ar rasul. Nabi berhak karena Nabi senantiasa bersamanya kebenaran. Dia didukung dengan wahyu qat'an bi khilafi ghairihi min ummah berbeda selain Rasul fa innahu idza akhta'a as-siddiq radhiyallahu anhu lam yatahaqqaq anna sawaba ma'ahu ya maksudnya nah, jika Abu Bakar Siddiq itu keliru khilaf menunjukkan bahwasanya tidaklah terwujud segala macam kebenaran bersamanya karena dia bukan rasul bukan maksum bal ma tanaza'a as-siddiq wa ghairuhu fi amrin ma' illa wa kana sawab ma Siddiq radhiyallahu anhu warda. Tetapi jika ada perselisihan antara sahabat dengan Abu Bakar Siddiq biasanya Abu Bakar Siddiq ialah yang benar karena begitu dalamnya ilmunya. Berkata para sahabat kana a'lamuna. Kana a'lamuna adalah Abu Bakar Siddiq yang paling berilmu di antara kami. Ya. Semakin tinggi ilmunya semakin kecil peluang kekeliruan padanya. Ya. Naam. الثاني أن أن التخطئة هنا نسبته إلى الخطأ الذي هو الإثم كقوله تعالى إنا قتلاهم كان خطأ كبيرا لا من الخطئ الذي هو ضد التعمد والله أعلم الثاني ataupun yang kedua tak ada hal dikatakan bertentangan antara hadis pertama Allah membenci menyalahkan Abu Bakar Siddiq. Allah yang di langit membenci orang menyangka Abu Bakar Siddiq dengan perkataan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, engkau benar sebagian, salah sebagian. Yang kedua, anna takhti'ata huna nisbatul khata'i alladhi huwal Yang dimaksudkan dengan ya perkataan Allah membenci Abu Bakar itu disalahkan, makna disalahkan adalah yang kembali kepada dosa karena kesalahan itu bisa berbentuk dosa. Ya, tak layak dikatakan Abu Bakar Siddiq itu berlumuran dosa. Ya, kaqaulihi ta'ala, karena Allah kadang-kadang memaknai kesalahan dengan dosa. Berfirman, "Inna qatlahum kana khit'an kabira." Sesungguhnya membunuh mereka adalah merupakan kesalahan yang besar. Maka makna hadis Nabi SAW sesungguhnya membenci disalahkan Abu Bakar Siddiq maknanya ketika dia dianggap berdosa berlumuran dosa. Ya, La minal khata'i alladhi huwa diddu ta'ammud. Bukanlah makna kesalahan itu adalah kesalahan karena kekeliruan yang tidak disengaja. Wallahu alam. Jadi Abu Bakar Siddiq mengatakan ya, ketika Nabi mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq engkau benar sebagian, salah sebagian, ini adalah ya kesalahan yang bukan disengaja, ijtihad. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari radhiyallahu Wa fi sahih al-Bukhari rahimahullahu taala عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضوع خضوعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ما قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث وفي صحيح البخاري حديث لينيا dalam نعم، صحيح البخاري An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya qal dia berkata "Idza qadallahu al-amra fis sama" jika Allah menetapkan keputusan di langit ya jika Allah menetapkan keputusannya di langit sana darabatil malaikatu bi ajnihatiha maka malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya khud'anan liqaulihi sebagai tanda merendahkan diri mereka, menghinakan diri mereka mendengar perkataan Allah. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Seolah-olah dia adalah merupakan rantai yang dipukulkan di atas batu cadas. Ya. Fa idza fuzzi'a 'an qulubihim seketika mereka pun pingsan ketika Allah berkata-kata menetapkan keputusannya. Mereka pingsan karena takutnya kepada Allah Jalla wa ala. Tatkala mereka siuman daripada pingsannya, hilang rasa takut tersebut, qalu. Maka mereka berkata, bertanya kepada Jibril, "Ma qala rabbukum?" Jibril, apa yang telah dikatakan Tuhan kalian? Qalu al Maka berkatalah Jibril, Allah mengatakan yang benar, wa huwal aliyul kabir. Dialah Tuhan yang Maha tinggi lagi Maha besar. Ini menunjukkan Allah di atas karena Allah menetapkan keputusan di mana? Di atas. Naam. وروى أبو نعيم من حديث من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن مجاهد عن مجاهد عن أبي عباس رضي الله عنه عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكر فيذكره الله من فوق السبع سماوات فيقول ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجة الدنيا فإن فإن فتحت فإن فتحتها له فتحت له بابا من أبواب النار ولكن أز ولكن أزوها عنه فيس فيسبح فيسبح فيصبح العبد فيس العبد غاضا عاضا عاضا على على أنامله يقول من دهاني من سبقني من سبقني من سبقني وما هي إلا رحمة رحمه الله بها وروى أبو نعيم الإمام أبو نعيم ريد كان من حديث شعبة من حكم من مجاهد من ابن عباس radhiyallahu anhuma dia berkata bersabda Rasulullah SAW innal abda la yushrifu ala hajatin min hajatid dunya terkadang seorang hamba begitu ingin mendapatkan ya berbagai macam bentuk ambisi-ambisi dunianya ingin mendapatkan ambisi-ambisi dunianya cita-citanya tinggi khayalannya ya khayalannya kuat ingin mendapatkan ini, itu, membangun ini, membangun itu, membeli ini, membeli itu, banyak sekali. Ya. Fayadhkuruhu Allah min fawqi sab'i samawat. Dan Allah mengetahui dan mengingat apa yang disebutkan hamba tersebut yang diinginkannya. Allah mengetahuinya, mengingatkannya dari atas langit ketujuh. Fayaqulu maka Allah berkata, malaikati wahai malaikat malaikatku inna abdi hadza qad asyrafa Ala hajatin min hajatid dunia sesungguhnya hambaku ini menginginkan ya kebutuhan-kebutuhan hajat ambisi-ambisi dunianya. Fa in fatahtuha lahu fatahta lahu fatahtu lahu baban min abwaabin nar. Kalau ku kabulkan apa yang dia minta itu, sungguh aku telah membukakan baginya pintu ke neraka. Artinya ikhwatul kiram, tak semua yang kita inginkan itu baik dalam pandangan Allah Jalla wa Ya, akhirnya Allah gagalkan keinginan kita karena rahmatnya kepada kita. Kalau dia kabulkan tak masuk surga kita. Ya. Kalau andai kata bukakan baginya apa yang dia kehendaki, kusampaikan dia kepada tujuannya, berarti aku telah membukakan baginya pintu ke neraka. Maka apabila kebutuhan kita tak terpenuhi, hajat kita tak sampai, banyak-banyaklah kita berprasangka baik kepada Allah Jalla Allah payah-payah lamaran orang ditolak. Udahlah sabar aja. Mungkin itu yang terbaik baik kita. Ya, payah-payah masukkan proposal supaya diterima ya di instansi tertentu perusahaan ditolak. Ya, payah-payah menyiapkan segala sesuatu agar terwujud keinginannya maksimal bekerja, upaya ikhtiar semua sempurna tapi tak jebol. Ya, maka banyak-banyaklah berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum boleh jadi engkau menginginkan sesuatu itu jelek bagimu Allah katakan wa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum boleh jadi kalian membenci sesuatu keadaan sesuatu perkara padahal itu yang baik-baik kalian Wallahu a'lam wa antum la wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kita tak tahu. Inilah nikmatnya beriman kepada takdir. Nikmatnya itu kepada ketentuan Allah. Jadi tak gila kita ketika tak ketemu <laughs> apa-apa yang kita inginkan. Berapa banyak orang gila gara-gara tak mencapai tujuannya, cita-citanya. Gila. Ya. Banyak yang gila gara-gara cinta aja banyak yang gila. Subhanallah. Gara-gara harta banyak yang gila. Ya, apalagi nanti dekat-dekat masa pemilihan. Lepas pemilihan itu banyak yang gila. <laughs> Lupa diri dia. Ya enggak percaya tengok aja lah nanti. Karena terlalu besar ambisinya terhadap jabatan, kekuasaan, dunia. Yang belum tentu baik baginya Karena dia menganggap itulah finalnya Itu yang terbaik Ketika tak dapat dia stres Padahal Allah siap untuk lebih baik daripada itu Sekiranya dia tahu Ya Walakin Ya azhu Ya azu, azu, azuha Anhu Ini nggak pas ini kalimatnya Tapi maknanya Tapi aku palingkan dia dari apa yang di inginkannya itu dari ambisinya tersebut. Ya. Fayusbihul 'abdu 'addan 'ala anamilih. Sehingga hamba tersebut karena geramnya dia tak tercapai tujuannya dia gigit jari-jari tangannya karena geram. Yaqulu man dahani man sabaqani. Dia berkata siapa yang mendahului saya ini? Siapa yang mengalahkan saya ini? Kenapa aku tak berhasil? Kenapa tertolak? Kenapa tak lulus? Wa ma hiya illa rahmat wa ma hiya illa rahmatun minal ummah ya illa rahmatun ya rahimahullahu biha padahal dia hanyalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia selamat. Jika dikabulkan dia binasa dan celaka. Ya, syahid dalam hadis ini ya dikatakan bahwasanya Allah dari atas langit ketujuh ya mengingat apa yang diinginkan hamba tersebut dan menghalanginya menunjukkan Allah di atas na'am wa fi musnadil imam ahmad min hadis usamah bin zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya rasulullah lam araka tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumu min min sya'ban qala dzaka syahrun yakfilu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadana wa huwa syahrun ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وفي مسند الإمام أحمد dan dalam kitab musnad yang dikumpulkan Imam Ahmad Min hadithi Usamah bin Zaidin dari jalur Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala berkata dia qultu ya Rasulullah aku pernah bertanya wahai Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban aku tak pernah engkau berpuasa sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban di bulan lain tak sebanyak ini engkau berpuasa qala dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu maka Nabi mengatakan bulan ini adalah bulan banyak orang lalai padanya. Baina Rajab wa Ramadan dialah bulan terdapat antara bulan Rajab dan Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal. Dialah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan ila Rabbil alamin kepada Allah Jalla wa ala, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku sangatlah berharap ketika amalanku dibawa aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di langit karena diangkat kepadanya seluruh amalan manusia. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang dipersisihkan kesahihannya. Ya, yang jelas memang benar Nabi berpuasa paling banyak pada bulan Sya'ban itu sahih. Naam. Wa fi taqafayati taqafiyat وفي تقفيات من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتب فتبختر فتب فيهما فتبختر فتبختر فيهما فنظر, فنظر الله إليه من فوق من فوق من فوق من فوق عرشه فمقته فمقته فمقته فمقته فأمر الأرض فأم فأمر الأرض فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض فاحذروا وقاء وقاء الله وأصله في الصحيحين وفي الثقفيات من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هي anna rajulan mimman kana qablakum labisa burdain. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang ya thaqif dari hadis Jabir bin Salim atau bin Sulaim. Ya. Semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya ada seorang laki-laki kana qablakum. Seorang laki-laki ini adalah orang yang datang sebelum kalian, umat terdahulu. Labisa ini Dia memakai dua pakaian ya fatabaqtara fihima maka dia jalan dengan kesombongan dengan pakaian yang mahal ini yang dia miliki dengan pakaian yang mahal tersebut dia jalan dengan pongahnya dengan sombongnya menunjukkan kepada manusia dia yang paling hebat ya fatabakhtara fihima maka dia berjalan dengan sombong dengan dua pakaian tersebut ya ini zaman dahulu menyombongkan pakaian. Kalau sekarang banyak yang disombongkan orang. Ya, menyombongkan mobilnya. Ya. Ujian, naik mobil mewah itu ujian besar. <laughs> tak semua orang sanggup. Ya. Menyombongkan handphonenya. Bentar-bentar handphonenya tunjukkan sama orang. <laughs> Subhanallah. Menyombongkan apa yang mereka miliki. Kadang-kadang perempuan menyombongkan emasnya, tuku emas berjalan. Ya, berat menggerakkan tangan pun sulit. Penuh dengan emas ya tangannya. Rantainya keberatan. Subhanallah. Ya, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu. Banyak yang disombongkan manusia. Sehingga merendahkan orang lain tak mau menerima kebenaran. Orang ini menyombongkan diri dengan pakaian maka Allah melihat fanadharallahu ilaihi min fawqi arsyihi famaqatah. Allah lihat dari atas aras yang begitu tinggi makhluk yang begitu kecil yang begitu sombong di muka bumi ini maka Allah murka kepadanya fa amara al-ardha fa akhadhathu maka Allah perintahkan bumi untuk menenggelamkannya fa huwa tajaljalu fil ar maka dia pun masuk terprosok tenggelam ke dalam perut bumi fahdharu waqa'i Allah maka hati-hatilah kalian dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sombong ini. Kadang-kadang tak sengaja sombong itu datang saja dia. Sombong dengan kecantikan, sombong macam-macam, kekayaan, kepintaran. Ya, sombong dengan nasab. Saya ini cucu Nabi. Enggak <laughs> tahu deh kita pun cucu Nabi. Nabi Adam. Sombong membinasakan seseorang. Ya, nah Dan wasluh fi sahihain. Matan hadis ini terdapat seperti ini dalam kitab Bukhari Sahih Bukhari Muslim. Nah. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبادة عبادة بن سليمان عبدة عبدة عبدة عبدة عبدة, عبدة ابن سليمان عن أبي حيان عن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن حسان بن أن أن حسان أن حسان بن ثابت حسان بن أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأنا أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في ربه متقبل Berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu Hayyan dari Habib bin Abi Thabit bahwasanya Hasan bin Thabit penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan syair ya dan dia adalah penyair yang di, di, yang dibanggakan Nabi yang mulia sallallahu Hasan ini selalu di, diperintahkan Nabi untuk membalas syair-syair orang kafir Quraisy yang menghinakan Islam, melecehkan perempuan-perempuan kaum muslimin dengan bahasa-bahasa kotor. Dia yang membantah. Berkata Hasan dalam syairnya syahidtu biiznillahi anna Muhammadan aku bersaksi dengan izin Allah bahwasanya Muhammad rasulul ladzi fawqas samawati min 'alu. Dia adalah Tuhan, dia adalah rasul dari Tuhan yang di atas langit sana yang tinggi. Wa anna Aba Yahya wa Yahya kilahuma dan bahwasanya abunya Yahya yaitu Zakaria dan Yahya Yahya bin Zakaria kedua-duanya lahu amalun fi rabbih mutaqabbalu ya kedua-duanya memiliki amalan ya yang diterima oleh Tuhan Tuhan keduanya. Naam. Wa anna akhul ahqafi idza qama fihim yaqulu bi dzatillahi fihim wa ya'dilu. Wa anna akhul ahqaf dan bahwasanya nabi yang dikirim kepada ya bangsa ahqaf idza qama fihim yaqulu bi dzatillahi fihim Jika berdiri tengah-tengah mereka, dia berkata tentang Allah dengan perkataan yang lurus, perkataan yang adil. Ya. Naam. Wa sahihain min hadithi min hadithi Malik an Zaid bin Aslama an Athain ibn Yasar an Yasar Yasar Yasar an Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا لبيك ربنا وسعدي وسعديك وسعديك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا, لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا ألا أعطيكم أفضل من ذلك أفضل, أفضل من ذلك فيقولون يا رب يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم ridwani fala askhatu alaikum abada dalam kitab Bukhari Muslim dari hadis Malik dan dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yazar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah SAW sesungguhnya Allah di hari kiamat akan berkata kepada penduduk surga ya ahlal jannah wahai penduduk surga fayaquluna maka mereka pun menjawab labbaika rabbana wa sa'daika kami datang memenuhi seruan panggilmu hai Tuhan ya dengan segala macam kebahagiaan wal khairu fi yadaika dan semua kebaikan itu ada pada kedua tanganmu Fayaqulu maka Allah menjawab, "Hal raditum? Apakah kalian telah rela dengan semua yang kuberikan kepada kalian di surga ini?" Fayaquluna, maka berkatalah penduduk surga, "Wa ma lana la narda?" Mengapa tidak ridha? Bagaimana kami tidak ridha wahai Tuhan? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah berikan kepada kami segala sesuatu yang tak kau berikan kepada makhlukmu yang lain. Fayaqulu maka Allah berfirman, "Ala atikum afdhala min dhalik." Maukah kalian kuberikan yang lebih utama daripada semua nikmat yang di surga ini? Fayaquluna ya Rabb, maka mereka menjawab, "Wahai Tuhan, wa ayu syai'in afdhala min dhalik?" Apakah lagi yang lebih utama daripada semua nikmat yang kuberikan kepada kami di surga ini? Fayaqulu maka Allah berkata, "Uhillu 'alaikum ridwani." Yang lebih besar daripada semua nikmat materi itu adalah aku berikan kepada kalian keriduanku fala askhatu alaikum abadan tak akan pernah lagi aku murka selama-lamanya kepada kalian nikmat itu dibagi dua nikmat materi nikmat yang immateri kadang-kadang nikmat immateri lebih dahsyat daripada nikmat materi ya kadang-kadang orang mendapatkan nikmat materi tapi tak mendapatkan nikmat immateri hidup dalam istana yang megah ya dengan segala macam fasilitas dunia yang mewah ya dengan pasangan hidup yang cantik wah <laughs> subhanallah tapi dia tak merasakan semuanya itu nikmat banyak orang-orang stres dalam istana-istana banyak orang stres dalam ya villa-villa banyak jadi tak sinkron antara zahir dan batin. Zahirnya nampaknya dalam kenikmatan. Mobil mewah, ya rumahnya wah, <laughs> istananya megah. Ya, tapi mereka tak merasakan dalam kenikmatan hidup. Makan pun tak nyaman, tak enak, tak selera. Tukang becak satu bakul pun habis dibantainya nasi. Ya, padahal cuma nasi dengan sedikit lauk Sementara kawan semua terhidang terzaji, Tapi tak nikmat rasanya Subhanallah Ya Kadang-kadang dia dalam gelimang kenikmatan materi Tapi kosong kenikmatan dalam hatinya Kebahagiaan Subhanallah Ya Tak selalu kenikmatan materi itu sesuai dengan kenikmatan dalam dirinya Immateri Kadang-kadang semua dipenuhi oleh laki-laki ya yang telah menjadikan dia sebagai simpanan dibelikan villa dibelikan segala sesuatu tapi jadi simpanan ya nampak orang rumahnya mewah sekali, tapi tak ada nikmatnya kenapa simpanan apapun ceritanya simpanan lah akbar ya ada orang-orang yang dalam gelimang kenikmatan imateri walaupun tak punya materi ini lebih tinggi itu yang dikatakan Al-Qayyim rahimahullah tentang gurunya Syekhul Islam. Kulihat dia yang paling sedikit kenikmatan materi yang ada pada dirinya zahirnya. Ya, yang paling sederhana hidupnya. Tapi ku tengok dia orang paling bahagia dalam hidupnya di dunia ini. Sampai-sampai kami kalau takut dengan segala macam ujian, petaka, musibah yang melanda kami, kecut hati ini takut. Ya, kami pun menghibur diri datang ke dia baru melihat wajahnya, mendengar perkataannya hilang semua ketakutan. Allahu Akbar. Ya. Apa kata Ibn Taimiyah ketika dipenjara oleh musuh-musuhnya? Apa yang mereka mau buat? Surgaku ini dalam hatiku. Mereka penjarakan aku. Kesempatan aku berkhulwat dengan Tuhanku. Mereka buang aku, ku anggap sedang bersiaha berpelesir di jalan Tuhanku. Mereka bunuh aku, ku anggap jalan menuju syahid ku dalam hatiku. Dia bacakan ayat babai dalam surah Al-Hadid. Dia tertawa melihat orang-orang yang menjarakannya di luar sana. Dia dalam jeruji besi. Dia berkata, "Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab." Maka dipisahkanlah mereka dengan jeruji-jeruji. Batinuhu fihi rahmah. Dalam jeruji tersebut, dalam penjara tersebut penuh dengan rahmat. Wadahiruhu min qibalihil azab. Sementara di luar jeruji sana mereka dalam azab. Subhanallah. Maka Ibn Qayyim menganggap semua harta yang ada pada kita itu adalah ghinan safil, harta rendah selama hati kita tak bahagia. Subhanallah. Kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan hati yang tak dimiliki raja-raja sehingga berkatalah sebagian ulama-ulama ahli ma'rifat Walau alimal muluku abnaul muluki Kalau sekiranya raja-raja tahu Putra-putra raja tahu Apa yang kami rasakan dalam hati kami ini Berupa kenikmatan yang begitu dahsyatnya Niscaya mereka akan rampok dan rampas Apa yang kami rasakan tersebut Sayangnya kebahagiaan tak dapat dirampok Karena dalam hati Harta bisa, kebahagiaan tidak Subhanallah, ya. Materi bisa dibeli, bah kebahagiaan tak dapat dibeli. Ya, Sebagi sebagi sebagian orang menganggap kebahagiaan ada pada materi, belum tentu di sana terdapat kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hati kita. Subhanallah. Ya. Jadi Ustaz, kalau gitu udahlah tak usah punya harta, jalan kaki ajalah kemana-mana. Bukan itu maksudnya. Bahaya salah paham nanti antum bukan keringat bau-bau dia kenapa kau Ustaz bilang tak usah punya materi <laughs> zuhud jangan ketika Allah bentangkan kepada antum materi terimalah tapi dia hanyalah di tangan saja tak pusing kali kita dengan materi tersebut Alhamdulillah ya tapi hanya di tangan tak masuk ke hati tak kita menjadi senang bangga dengannya menjadi sombong lupa dengan amal saleh lalai itu maknanya. Karena sahabat-sahabat juga mereka pemilik-pemilik dunia. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, subhanallah. Tapi semua bukan di hati mereka. Ya, inilah namanya zuhud. Ya. <laughs> Empat menit lagi. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, kata Allah, "Maukah kalian kuberitakan, kuberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang kedapatkan?" Semua kenikmatan di, di surga itu kenikmatan materi. Dapat berdari nikmat materi. Istana-istana, sungai-sungai, yang lebih indah daripada itu adalah nikmat imateri apa? Akan kutumpahkan kepada kalian rahmatku, kucucurkan kepada kalian kasih sayangku tak akan pernah jatuhkan kepada kalian kemurkaanku selama-lamanya. Ini yang lebih indah. Subhanallah. Ya. Ini yang paling dalam. Kenikmatan yang tak akan dapat ada duanya. Allah ridha kepada kita. Apa guna seseorang berikan kepada antum segala suatu kenikmatan dunia tapi dia tak ridha kepada antum? Ya, karena kebutuhannya, karena kepentingannya kepada antum semua diberi fasilitas tapi dia tak ridha, tak rela. Kalau dapat dia cabut, dia cabut. Tapi karena <laughs> mungkin ya ketergantungannya kepada antum dan seterusnya. Tak berani dia. Tak ada manfaatnya. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Demikianlah kajian kita. Belum juga selesai. Satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar, lima lembar, enam lembar, tujuh lembar, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, Oh, enggak, enggak. Sedikit lagi. Satu lembar, dua lembar, tiga lembar. Tiga lembar lagi baru kita pindah Insya Allah, Ya. Tiga lembarnya pun enggak banyak-banyak. Minggu depan kita putuskan ini Insya Allah. Kita akan pindah kepada fase berikutnya. Ya, perkataan para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, perkataan imam yang empat Allah di atas. Insyaallah tabaraka taala kalau masih ada umur kalau anda kata tidak terhalang dengan berbagai macam halangan, kalau terhalang sabar aja lantun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.